Baik ya, bismillah. Kita lanjutkan dari pembahasan jama. Setelah sebelumnya kita masuk kepada jama taksir dan ada beberapa poin yang telah kita bahas kemarin. Selanjutnya adalah ismul jam'i. Isim jama'. Dan ini termasuk lafat yang sering dijumpai nanti ya, lafat-lafat isim jama' ini. Ini termasuk dari lafat-lafat yang sering dijumpai di dalam prakteknya. Huwa ismun yatadhammanu ma'nal jam'i. Yang namanya isim jama' dia itu adalah sebuah isim yang mengandung makna jama Maknanya makna jama Menunjukkan makna lebih daripada dua. Jelas? Walakin la mufradalahu min lafzihi. Akan tetapi kata tersebut, isim jama tersebut tidak punya lafat mufrad dari lafat dia. Paham? Dia menunjukkan makna jama Tapi kalau dicari lafat mufradnya dari kalimat itu nggak ada. Gitu. Jelas ini berbeda dengan muslimuna jamak muzakkar salim. Kalau kita cari mufradnya muslimun dari lafadz yang sama. Paham? Atau kutubun jamak taksir. Kalau kita cari mufrad dari lafadz itu ada yaitu kitabun. Jelas? Tapi kalau isim jamak seperti kaumun, kalau dicari mufradnya nggak ada dari lafadz dia. Yang ada pecahan-pecahannya nanti ya rojulun atau imro'atun. Karena kaumun di situ suatu kaum bisa dia dari kalangan laki-laki dan wani dan wanita. Ya. Famufraduhu min lafdin akhoro. Ya. Itu dibaca akhoro ya dan lafat mufradnya dia itu diambil dari lafat lain gitu. Dia punya makna lafat mufrad, tapi lafatnya lain, bukan satu lafat, bukan satu kata. Hurufnya pun nggak sama gitu. Kita ambil contoh nisaun, nisa ya, para wanita. Ini ismul jam'i, ismul jamak. Jelas? Tapi lafat mufradnya nggak ada dari kata nasaun misalkan. Paham ini? nggak ada lafadz mufradnya dia. Ada lafadz mufrad untuk makna wanita-wanita itu, tapi lafadznya berbeda. Gitu. Lafadznya adalah imro'atun. Jadi isim jamaknya nisaun, mufradnya adalah imro'atun. Makanya kata beliau di sini, fa mufraduhu min lafdin akhor mufradnya dia, bilangan mufradnya itu diambil dari lafat kata yang lain. Bukan da, diambil dari lafat kata dirinya. Seperti sya'bun, qabilatun, qabila, kemudian jaisun, ya, kemudian qaumun, nisaun, gonamun, do'nun. Wa jaisun, ya, prajurit, mufraduha jundiyun mufradnya dia itu adalah jundiyun. Satu lafadznya jaisun, isim jama. Kalau disebutkan jais berarti ada banyak prajurit di dalamnya. Tapi mufradnya jundiyun gitu. Bukan dari lafadz dia gitu. Bukan dari huruf jim, ya, kemudian shin. Bukan itu, tapi lafadz mufradnya itu jim, nun, dal, kemudian ya jundun. Ya. Fanisaun mufraduha imra'atun. Begitu juga dengan kata nisa. Lafat mufradnya dia itu adalah imra'ah. Ya, itu lafat mufrad, lafat mufradnya. Wa sya'bun wa qaumun wa qabilatun, ya. Sya'bun, qaumun, qabila. Ini maknanya hampir sama semua. Mufroduha rojulun au imro'atun. Mufrotnya dia nanti kalau bukan rojulun imro'atun. Karena yang namanya kabila, suatu kabila, itu di dalam diisi dengan laki-laki dan diisi dengan wanita. Begitu juga kaumun. Kalau dikatakan ja'a kaumun, telah datang suatu kaum. Di dalamnya itu ada laki-lakinya dan ada wanitanya. Maka kalau ditanya bagaimana mufrotnya kaumun, bisa jadi rojulun, seorang laki-laki, atau bisa jadi imro'atun seorang wanita. Gitu. Tergantung siapa yang diinginkan dari kaumun itu tadi. Kalau yang diinginkan kaumun di situ adalah kaum adalah kumpulan para wanita, maka mufradnya dia adalah imro'atun. Kalau yang diinginkan dari kata kaumun di situ adalah kumpulan bagi para laki-laki, maka mufradnya nanti adalah rojulun. Ya, begitu juga gonamun dan do'nun dua syatun. Ya. Mufradnya itu adalah syat. Ya, biasanya kita lafadzkan dengan syatun itu untuk satu ekor kambing. Kalau namun untuk beberapa ekor kambing. Wa tajuzu wal unsa. kata syatun ini adalah lafadz yang boleh digunakan untuk muzakar dan juga boleh digunakan untuk muannas. Itu lafadz syatun. Walakal khiyaru dan engkau boleh memilih katanya bagimu pilihan fi antu'amilahu mu'amalatal mufradi au mu'amalatal jam'i engkau memperlakukan kalimat tadi, isim jama tadi dengan perlakuan sebagai isim mufrad itu boleh atau engkau ingin memperlakukan dia dengan perlakuan sebagai jama, itu juga boleh. Jelas? Jadi walakal khiyar bagimu pilihan katanya. Ya. Ketika engkau ingin memperlakukan isim jamak pilihan sama ada pilihan sama engkau. Mau engkau perlakukan dia sebagai mufrad tapi bermakna jamak boleh kita anggap dia mufrad ya. Seperti kita katakan al-qaumu jaa. Telah datang suatu kaum. Atau kita katakan jaa al-qaumu, telah datang suatu kaum. Jelas? Atau kita perlakukan dia sebagaimana jamak Berarti al-qaumu ja'u. Ya, al-qaumu ja'u. Jelas ini? Al-qaumu nanti sebagai mubtada'nya, ja'u sebagai khobarnya. Robitnya, wawul jama'ah itu kembali ke lafad al-qaum. Robit sebagai dari jumlah fi'liyah tersebut. Ya, al-qaumu ja'u. Jelas ini? Atau wan nisa'u safarat atau an nisa'u safarna. Ya, kalau kalian menghukumi an-nisa di sini dihukumi mufrad tapi bermenunjukkan makna jamak itu boleh. Berarti an-nisa'u safarat safarat. Ya, para wanita itu telah safar. Ya, dia telah safar tak tak anis di situ, takdirnya hia kembali ke anisa. Jadi anisa itu dihukumi muf, mufrad. Tapi maknanya tetap jamak. Atau kalian menghukumi anisa usafarna gitu. Para wanita itu mereka telah safar. Nah, takdirnya hunna. Paham? Sebagai khobar kembalinya nanti ke anisa. Nah, inilah yang sering kita dapati ya. Isim jamak itu lebih dicondongkan dihukumi dengan lafat mufrad. Tapi tetap memberikan makna jamak. Namun terkadang juga kita dapatkan juga dalam praktek malah dia juga dihukumi sebagai jamak. Itu juga boleh gitu. Makanya tadi kata beliau walaka al-khiyar. Pilihan ada pada engkau. Mau engkau hukumi dia mufrad? Boleh. Paham? Tapi makna tetap jama atau mau mau kalian hukumi dia adalah jama itu juga boleh. Paham ini? Sehingga nanti jangan jangan bingung gitu. Misalkan kita dapatkan contoh al-qaumu ja'u. Paham ini? Jangan bingung. Bingungnya nanti loh. Ja'u sebagai khobar. Paham? Tapi takdirnya di situ wawul jamaah gitu. Sedangkan al qawmu muf mufrad. Kok nggak nyambung antara robit dengan mubtada'nya? Jawabannya tetap nyambung. Kenapa? Karena al-qaum dihukumi mufrad tapi bermakna aja jama gitu. Jadi susunan ini tidak salah gitu. Dia dihukumi mufrad tapi bermakna aja jama. Kemudian untuk masalah ini ditulis watajuzu tasniyatuhu ya watajuzu tasniyatuhu mislu jaisani qaumani gonamani Terus selanjutnya wayajuzu jam'uhu wayajuzu jam'uhu seperti mislu juyu juyusun aqwamun ya juyushun atau contoh berikutnya adalah aqwamun nah, ini perhatikan untuk fawaid isim jama isim jama tadi adalah sebuah isim memiliki makna jama tapi nggak punya mufrad paham ini nah, fawaidnya Watajuzu tasniyatu Isim, isim jama' ini boleh dibuat musanna. Contohnya seperti jaisani. Paham ini? Qaumani. Ya, jaisani, qaumani, gonamani. Dan kalau nanti dia dibuat musanna, maknanya bermakna menunjukkan makna musanna. Jangan dihukumi jamak lagi ya. Sudah bermakna musanna. Wa yajuzu jam'uhu dan juga boleh dijamakkan. Seperti jaisun menjadi juyusun. Ya, jaisun menjadi juyusun. Kemudian qaumun menjadi aqwamun. Paham? Dan nanti kalau ingat, ini diperhatikan dengan baik. Kalau dia menjadi jamak, bukan dinamakan isim jamak lagi, tapi sudah dikatakan jamak tak, jama taksir. Jadi kalau kita katakan juyusun, ismun marfu'un wala alamatu ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu jam'u taksiri. Sudah jadi jamak taksir. Paham ini? Atau aqwamun. Jamak taksir dari kaumun. Kalau sudah jadi aqwamun bukan dikatakan ismul jam'i, tapi dikatakan jamak taks taksir. Paham permasalahannya? Jadi isim jama' itu dia lafat mufrad tapi menunjukkan jamak. Pilihan, boleh kita katakan dia jamak, boleh mufrad juga boleh. Yang penting artinya jamak. Tapi nanti boleh dia dimusannahkan. Dan kalau sudah dimusannahkan sudah namanya isim musanna. Bukan dinamakan isim jamak lagi, sudah namanya isim musanna. Dan juga boleh dibuat jamak taksir. Dan kalau sudah menjadi jamak taksir, dia dinamakan jama taksir, bukan lagi isim ja, isim jama. Seperti kaumun, ini isim jama. Lafat mufrad memberikan makna jama. Tapi kalau sudah jadi akwamun, kita nggak katakan isimul jam'i lagi, tapi kita katakan jama taks, jama taksir. Jangan kalian malah makin gampang nanti gitu. Loh, akwamun. Tapi ini isim jama Kalau nanti dia jadi jama taksir bagaimana ini? lafat jama isi jama Tidak, sudah jadi jama taksir gitu. Isim jama ini termasuk dari contoh-contoh lafat yang banyak kita jumpai. Yang berikutnya ismul jinsi. Isim jenis. anwa'u ismil jinsi. Ya. Jenis-jenis dari isim jenis. Jadi isim jenis nanti ini adalah isim yang menunjukkan pada sebuah jenis, namun dia memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, ismu jinsin ifrodiyin, kemudian ismu jinsin jam'iyin. Isim jenis yang menunjukkan mufrad, atau isim jenis yang dia menunjukkan jamak. Ismul jinsi al-ifradi, isim jenis yang menunjukkan mufrad, huwa ma dalla ala kasiri wal qalili minal jinsi dia itu adalah sebuah isim yang dia menunjukkan kepada makna banyak dan makna sedikit dari jenis sebuah kata. Seperti maun, air. Ini namanya isim jenis. Air ada yang sedikit, ada yang banyak. Makanya dia dinamakan dengan ismul jinsi al mufrodi Ya, isim jenis yang muf yang mufrad labanun susu, ya, asalun madu. Ketiga lafat ini bisa menunjukkan makna yang sedikit dan juga bisa menunjukkan kepada makna yang banyak dari jenisnya. Jenis air, jenis madu, jenis susu. Paham? Ini adalah isim isim jenis yang mufrad. Ba ismul jinsi al-jam'i yaitu isim jenis yang menunjukkan jamak. Huwa ma yatadammanu ma'nal jam'i ma'a dalalatihi 'alal jinsi. Ya. Dia itu adalah sebuah isim, sebuah kata yang terkandung makna jamak pada dirinya latihi alal jinsi. Bersamaan dia itu menunjukkan kepada jen, jenis. Jadi dia itu adalah sebuah kata ya, yang dia itu menunjukkan terhadap makna jama. Di dalamnya ada terkandung makna jama. Bilangan lebih daripada dua. Tapi di satu sisi, dia menunjukkan kepada jenis. Wa mufraduhu imma bitta'i au bi au ya'in an-nasabi mufradnya dia nanti bisa jadi dengan memakai ta atau bisa jadi dengan memakai ya nisbah. Ya. Mufradnya dia nanti bisa jadi memakai ta tak marbuto atau mufradnya nanti itu bisa kita ketahui dengan dia memakai ya nisbah. Jadi untuk membedakan antara isim jenis jamak dengan isim jenis yang dia menunjukkan kepada lafadz mufradnya dengan adanya tak marbuto. Kita ambil contoh dulu di sini. Tufahun. Ya. Kita ambil contoh dulu lafadz tufahun. Kalau disebutkan lafadz tufahun, ini untuk lafadz isim jenis yang jamak menunjukkan jenis apel tapi bilangannya banyak. Tapi kalau ingin menunjukkan jenis apel tapi bilangannya cuma satu, itu adalah tufahatun. Paham ini? Tufahatun dengan memakai tak marbuto. Ya, itu namanya isim jenis yang jamak. Jadi isim jenis jamak itu adalah sebuah isim, sebuah kata yang terkandung makna jamak di dalamnya, tapi dia menunjukkan kepada jenis. Nah, untuk membedakan antara jamaknya dia dengan mufrodnya dia, itu nanti dilihat dengan adanya tak marbuto yang melekat pada mufrodnya atau adanya ya nisbah yang melekat pada mufradnya. Seperti tufahun ya. Itu adalah isim jenis yang menunjukkan jama' Kalau dikatakan tufahun berarti dia jenis apel tapi bilangannya banyak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat jenis apel tapi bilangannya satu? Maka kita dapatkan lafadz dia itu dengan memakai tak tak marbuto yaitu tufahatun. Kemudian contoh seperti lagi tamrun. Ya. Tamrun Ini untuk lafat isim jenis tapi menunjukkan kepada bilangan jamak. Kurma, tapi dengan jenis kurma tapi bilangannya banyak. Tapi kalau kita ingin membuat kurma untuk satu, bilangan satu, maka diberikan tak marbu tak marbuto yaitu tamrotun tamro. maka dia menunjukkan jenis untuk kurma tapi bilangannya muf mufrad ya atau nanti dengan memakai ya nisbah seperti arabun arab ya orang Arab, banyak di dalamnya. Tapi kalau dikatakan Arabiyun, berarti ada satu orang yang nisbah kepada negeri Arab. Paham? Seperti Indonesiyun. Indonesia. Indonesia gitu. Satu orang apa orang Indonesia, banyak orangnya. Tapi kalau dipakaikan ya nisbah al indonesiyu maka itu tertuju pada satu orang yang menisbahkan dirinya kepada negeri Indonesia. Ya, seperti Turkun menjadi Turkiyun. Yahudun menjadi Yahudiyun. Kalau dikatakan Yahudun, dia ini adalah isim yang menunjukkan jenis, tapi lafaz jamak banyak di dalamnya orang-orang yang orang-orang Yahudi. Tapi kalau dikatakan Yahudiyun, Berarti ini ada satu orang yang menisbahkan dirinya kepada agama Yahudi. Paham ini? Itu perbedaan antara isim jenis jamak dengan nanti lafat mufradnya. Jadi isim jenis nanti itu ada dua yang menunjukkan kepada jenis. Ada yang jenisnya memang mufrad dan isim jenis mufrad ini isim yang dia menunjukkan kepada jenis tapi bilangannya bisa sedikit, bisa juga banyak. Seperti maun, ini isim jenis. Dia menunjukkan kepada jenis, jenis air. Paham ini? Air bisa banyak, bisa sedikit. Makanya dinamakan dengan ismul jinsi al-ifrodi. Ya, isim jenis yang menunjukkan kepada lafat, lafat mufrad. Kemudian di sini Anda punya satu fawaid tentang masalah jamak ini. Ditulis wa yajuzu jam'ul jam'i. wa yajuzu jam'ul jam'i dan boleh menjamakkan sebuah jamak. Jadi jamak dijamakkan lagi. Di bawahnya yujma'u jam'u taksiri. Yaitu jamak taksir boleh dijamakkan. Mislu torikun torikun ini mufradnya. Jama taksirnya turukun. Ya. Turukun. Jamaknya lagi turukotun. Jadi jama taksir dibuat jadi jama muannas salim. Itu boleh. Torikun mufrad. Ya. Turukun jama taksir dari torik. Dijamakkan lagi menjadi turukotun. Menjadi jama mu'anas salim. Kemudian contoh baitun mufradnya jama taksirnya buyutun. Baitun buyutun jama taksirnya. Dijamakkan lagi jama taksir ini menjadi buyutatun. Ya, buyutatun. Kemudian contoh yang ketiga, rojulun mufrad, rijalun jama taksir. ya rijalun jama taksirnya dijamakkan lagi rijalatun Catatan terakhirnya wahuwa sima'iyun. Ya, wahuwa sima'iyun. Wala yuqasu alaihi wa huwa sima'iyun wala yuqasu alaihi. Jadi ini fawaidnya, fawaid tambahan saja. Men, boleh menjamakkan sebuah jamak. Yaitu menjamakkan jamak taksir. Jamak taksir di jamak. Tapi ingat, kalau jamak taksir di jamak itu hanya bisa berpindah ke jamak muannas salim. Kalau jamak muzakkar salim sudah pasti tidak boleh ya. Karena jamak muzakkar salim itu kan ada syaratnya. Jelas. Kenapa dipindahkan ke jamak muannas salim? Karena jamak taksir itu sendiri dihukumi muannas. Paham ini? Kalau dipindahkan ke jamak taks, jamak muzakkar salim nggak bisa gitu. Karena jamak muzakkar salim itu syaratnya banyak. Dia harus alam, kemudian yang kedua dia harus sifat untuk muzakkar. Alam muzakkar dan sifat untuk muzakkar. Makanya dia dipindahkan ke jamak muannas salim. Kalau misalkan ada yang bertanya kenapa harus jamak muannas salim gitu. Karena jama taksir sendiri itu dihukumi mu'an, mu'annas. Lihat, contohnya seperti torikun, satu jalan. Turukun, banyak jalan. Dijamakkan lagi menjadi turukotun. Ya. Kemudian baitun menjadi buyutun. Kemudian dijamakkan lagi menjadi buyutatun. Kemudian rojulun menjadi rijalun. Dijamakkan lagi menjadi rijalatun. Nah, di sini fawaidnya lihat Wahuwa sima'iyun. Jama taksir di jama lagi, itu hukumnya sima'i. Tahu sima'i kan? Dia sesuatu yang kita didengarkan dari orang Arab. Orang Arab menjamakan jama taksir ini menjadi jama muannas salim, maka kita juga ikut menghukuminya. Jelas ini? Sima'i, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Wala yukosu alaihi dan tidak boleh dikiaskan. Artinya kalau misalkan kita buat contoh nggak boleh dikiaskan itu gini. kolamun Jama taksirnya adalah akolamun. Jelas? Nggak boleh kalian buat lagi menjadi akolamatun. Nggak boleh. Kenapa? Karena sifatnya menjadikan jama taksir ke jama muannas salim itu sifatnya simai. Apa yang kita dengarkan dari orang Arab, mereka membuat jama taksir berpindah ke jama muannas salim, kita buat begitu. Tapi kalau kita tidak dengarkan, nggak boleh kita kiaskan. Kiasnya bagaimana? Jama taksir pindahkan ke jama muana salim. Tinggal kasih alif dan tak dengan tak. Nggak bisa. Masjidun jamaknya adalah masa masajidu. Berarti nanti kasihkan alif dan ta berarti masa jidatun. Nggak bisa. Harus apa yang kalian jadikan jama' muannas salim tadi dari jama' taksir itu sifatnya simai. Memang terdengar dari orang Arab menjadikan seperti itu. Tapi kalau tidak terdengar, maka tidak boleh dikias, dikiaskan. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang kita masuk yang berikutnya, atas gear. At-tasgiru lugotan. Tasgir secara bahasa dulu. Soggoro yusoggiru tasgiron. Secara bahasa. Antaj'ala asyai'a sogiron. Panjang ini masalah tasgir ya. Antajala asyai'a sogiron au qalilan wa huwa diddut takbir. Yaitu engkau menjadikan sesuatu itu kecil atau sesuatu itu sedikit. Jadi apabila ada sesuatu yang kamu jadikan kecil atau ada sesuatu yang kamu jadikan dia semakin sedikit, maka itulah namanya tasgir. Wa huwa diddut takbir. Dan tasgir ini adalah lawan atau keterbalikan dari takbir, sesuatu yang besar. Jadi apabila ada sesuatu yang kecil, kamu membuatnya menjadi kecil atau ada sesuatu yang kamu membuatnya menjadi sedikit, itu namanya tasgir secara bahasa. Atau kalau bahasa mudanya apa itu tasgir? Tasgir itu adalah keterbalikan dari takbir. Kalau takbir sesuatu yang besar, maka tasgir adalah sesuatu yang kecil atau sesuatu yang sedikit. Adapun indah nuhat, adapun tasgir secara istilah menurut para ulama nahwu, tagyirul ismi ila waznin fu'ailun au fu'ailun au fu'ailun liddalalati ala ma'anin mukhtalifatin tasgir secara istilah ulama nahwu adalah merubah sebuah isim untuk mengikuti wazan fu'ailun fu'ailun atau fu'ailun. Jadi ada sebuah isim, kita rubah isim itu ikut wazan-wazan dari isim tasgir. Paham? Tujuannya kenapa? Kenapa kita rubah? Kenapa ada sebuah isim yang asalnya sudah bagus isim itu? Kok kita rubah lagi gitu? lilad dalalati ala ma'anin mukhtalifa. Tujuannya untuk bisa menunjukkan kepada makna yang berbeda-beda, bermacam-macam. Paham ini? Itu fungsinya gitu. Jadi agar suatu isim itu bisa memberikan makna yang bermacam-macam, beraneka ragam. Seperti bisa memberikan makna at-tahkir. Ya. Yaitu menganggap remeh gitu. Seperti kuwaitibun. Ya, dari katibun menjadi kuwaitibun. Kalau katib penulis, orang yang menulis. Kalau kuwaitib ya orang yang baru belajar nulis lah belum terlalu jago lah orangnya ini. Kita tahkir kepada dia, kita nganggap remeh dia. Kalau kita katakan katibun, orang yang menulis. Ya. Tapi kalau kita katakan kuwaitib, ah, berarti dia ini ada bentuk penganggap remehan dari kita. Gitu. Penulis tapi masih baru lah, pemula. Tidak kayak saya inilah yang sudah senior dalam menulis. Nah, itu kenapa kita ucapkan lafad tasgir wataklil ya atau untuk menunjukkan bilangan sedikit seperti duraihimatun dirhamun menjadi duraihimatun ya ada beberapa uang dirham lah nggak banyak jumlahnya gitu watasgir atau untuk menunjukkan bentuknya semakin kecil seperti kitabun menjadi kutaibun ya fuailun ya. Bukan kutayyibun. Kutaybun. kutai. Kalau buku, itu kuta, eh, kitab. Kalau kutaib, itu buku yang kecil. Watakrib, atau untuk menunjukkan dia itu lebih dekat. Bu'aidal masjidi. Ya. Bu'aidal masjidi. Pas setelah masjid dari kata ba'da. Kalau ba'dal masjid, setelah masjid, di mana rumah kamu? Rumah saya setelah masjid. Ya, sepuluh rumah setelah masjid pun juga namanya setelah masjid gitu. Tapi kalau dikatakan buaidal masjid, pas setelah masjid. Nah, itu. Jadi antara rumah saya dan masjid itu sangat dekat. Itu untuk menunjukkan makna takrib. Jadi kenapa suatu isim yang sudah jelas-jelas bagus, kita rombak lagi, kita variasi lagi dengan membuat menjadi tasgir, karena ada tujuannya gitu. Bisa jadi untuk menganggap remeh suatu isim itu, atau tujuannya untuk menunjukkan dia itu bilangannya sedikit, atau dia itu kecil, atau dia itu sangat dekat. Gitu. Atau bahkan nanti bisa menunjukkan makna kepada kasih sa, kasih saya. Ya, untuk menunjukkan makna kasih sa, kasih sayang. Itu diantara fungsi mentasgirkan suatu isim. Sekarang ditulis. Syurutu tasgir. Kalau Anda lihat tadi tidak ada pembahasan ini ya. Sekarang syarat sebuah isim bisa ditasgirkan. Jadi nggak semua isim ya. Nggak semua isim kita dapat, oh saya mau buat tasgir dia. Nggak. Ada syaratnya gitu. Kalau terpenuhi syaratnya, baru suatu isim itu boleh ditas, ditasgirkan. Yang pertama, an yakuna isman mu'raban. Ya. An yakuna isman mu'raban. Contoh, Hasanun menjadi Husainun. Ya, Hasanun menjadi Husainun. Yang kedua, an yakuna qabilan litasgir. Ya. An yakuna qabilan litasgir. Hajman au qadron. Ya. Hajman au qadron. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Allah yakuna ala sigoti tasgir. Oh, tadi contohnya dulu ya. Contohnya seperti kalbun menjadi kulaibun. Contoh yang kedua dulu. Kalbun menjadi kulaibun. Yang ketiga, alla yakuna ala sighati tasgir. Contoh seperti Duraidun. Atau Musaitirun. Musaitirun. Sekarang kita bahas. Syarat yang pertama, an yakuna isman mu'roban. Hendaknya isim tersebut yang mau ditasgir harus isim mu'rob. Isim yang memang harokatnya bisa bro, berubah-ubah. Bukan isim mabeni Kalau dia isim mabeni nggak bisa ditasgir. Paham ini? Seperti isim mausul, isim isyarah, domir itu nggak bisa ditasgir harus isimnya itu isim mu'rab baru bisa ditas ditasgir contohnya seperti hasanun hasanun isim mu'rab harokatnya bisa berubah-ubah hasanun hasanan hasanin maka kalau ditasgir husainun boleh Yang kedua, Allah an yakuna qabilan litasgir. Suatu isim yang mau ditasgir itu harus bisa menerima tasgir. Baik secara hajman, secara volumenya, atau qadaran atau secara ukurannya. Jadi memang isim itu masih bisa ditasgir gitu. Menerima kalau ditasgir. Seperti kalbun. Seekor anjing. Paham ini? Maka dia bisa ditasgir kulaibun anjing yang kecil misalkan. Jangan ada sesuatu yang memang nggak bisa ditasgir saking ah Anda buat contoh gini lah. Rumahnya itu memang setelah masjid. Paham ini? Masjid langsung rumahnya. Kemudian dia mau mengatakan seperti ini, seperti contoh dalam buku kita tadi, Bu buaidal masjid. Itu nggak bisa lagi. Paham ini? Itu nggak bisa ditasgir lagi gitu. Karena setelah setelah setelah masjid ya rumah dia gitu. Harusnya dikatakan ba'dal masjid. Bukan dikatakan bu'aidal masjid. Gitu. Karena antara masjid dan rumah dia itu bergandengan sudah gitu. Nggak ada jarak lagi. Kalau ditasgir bagaimana lagi gitu dekatnya? Berarti tinggalnya di mas di masjid. Paham ini? Jadi harus sesuatu yang ditasgir itu memang menerima untuk ditasgir. Jangan membuat sesuatu yang mau ditasgir, tapi sebenarnya nggak bisa ditasgir lagi gitu. Itu syarat yang syarat yang kedua. Paham? Kalbun seekor anjing. Bisa ditasgirkan menjadi anjing yang kecil, anjing yang imut, ya. Dibacakan kulaibun. Bisa. Kalau ayam misalkan ada ayam ya, kami pernah anak pernah pelihara dua ayam itu namanya ayam serama, kecil ayam itu. Itu kalau mau ditaskir jadi apa lagi ayam itu coba? Nggak ada lagi ayam yang lebih kecil daripada ayam serama. Ya kalau ditaskir ya habis. Nggak menerima tasgir lagi sudah dia itu. Jelas? Yang ketiga, syarat yang ketiga, Allah an Allah yakuna ala siqati tasgir. Suatu isim tersebut tidak boleh mengikuti wazan tasgir. Contohnya seperti duraidun. Ini isim gitu. Tapi lafadznya sudah lafadz tasgir. Tapi dia bukan menunjukkan makna tasgir. Jelas, tapi wazannya sudah wazan tasgir, Gak bisa lagi ditasgirkan. Mau diikutkan wazan apa dia nanti? kalau ditasgirkan. Atau musaitirun. Ya, musaitirun itu asalnya berarti fuailun. Ya, musaitirun fuailun. Sudah mengikuti wazan tasgir. Nggak bisa ditasgir lagi dia. Jadi yang ketiga ini Allah yakuna ala sigoti tasgir. Suatu isim tadi kalau mau ditasgir, lafat dia itu nggak boleh ikut wazan tasgir. Kalbun ikut nggak wazan tasgir? Nggak, boleh ditasgir. Kita pun ikut nggak wazan tasgir? Enggak, boleh ditasgir. Tapi kalau musaitirun ikut nggak wazan tasgir? Wazan tasgir. Fuailun, musaitirun. Nggak boleh ditasgir isimnya. Paham tiga syaratnya nih? Tapi ya, itu dulu. Pertemuan berikutnya nanti kita masuk tentang cara kaifa yakunu tasgir bagaimana cara membuat isim tasgir itu. نكتفي إلى هنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك